Ada beberapa pertanyaan yang kita baca matayasar ya. Matayasar minha. Sebisa yang kita jawab. Bolehkah mengambil dakwah dari media televisi? Nah. Allahul Musta'an. Jangan kamu didik diri kamu untuk jadi materialistis. Semua itu harus dilihat, harus diraba. Kalau enggak kamu enggak terima, enggak percaya. Ini materialistis pemahamannya orang-orang kufar. Makanya Syekh Nasir Albani sebutkan cukup mereka dengar suaraku, ngapain harus melihat wajahku? Artinya dengan shootingan, dengan visual, cukup audio. Mereka dengar penjelasan tentang ilmu begini-gini selesai. Dan begitulah ilmu tersampaikan. Eh, asal muasalnya kan begitu, anu supaya lebih lebih yakin orang, lebih nyaman sambil melihat yang menyampaikan begini. Apa gunanya? banyak madorot dan banyak fitnah yang akan ditimbulkan dari sarana atau media-media semacam ini. Nah. maka kalau kamu beriman kepada Allah, dan menginginkan kebaikan untuk dirimu dan keluargamu jauhkan banyak fitnahnya kamu ingin dakwah alhamdulillah dakwah tersampaikan tanpa harus menggunakan sarana dan media seperti ini bahkan jangankan lagi TV di zaman sahabat buru-buru TV radio Pembesar suara nggak ada. Ada rekaman kaset. Nggak ada. Kalau dulu tahun 80-an, 90-an masih marak kaset ya, kaset. Belum ada CD, apalagi DVD belum ada. Orang kalau ngerekam harus bawa kaset. Stek. Rekam ceramahnya ustadznya, hmm, kaset yang diputer pakai pita nah berkembang zaman kemudian nah, pakai ini pakai M MP3 pakai ini pakai itu walhasil jauh ke belakang bahkan di zaman sahabat wala ada nggak ada alat rekam nggak ada sarana nggak ada media Dakwah disampaikan dengan lisan, gitu saja. Nggak ada telepon, nggak ada handphone, nggak ada ini. Tapi masya Allah, dakwanya ke sana kemari, seperti dunia. Sampai masuk ke daratan Eropa sana, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an sampai ke Siprus, pasukan Umar sampai ke daratan Cina. Nah, Dakwah Masya Allah barokah. Wala ada TV, wala ada radio, wala ada hoki talki, wala ada... Nggak ada. Alhamdulillah barokah dakwah berjalan. Dan ya kulunas fidinilahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk ke agama Allah dengan akhlak para dai-nya, dengan keikhlasan mereka, keilmuan, amal soleh. Nah, yang ada ketika ini semua muncul, eh, madaratnya jauh lebih besar mafsadahnya ketimbang manfaat yang diharapkan darinya. Apa termasuk hikmah ketika menasehati seseorang yang baru ngaji yang mana dia belum tahu mana alusuna, mana hizbi. Jadi tiap ada kajian dia selalu berangkat asal ustadznya berjenggot, celananya cingkrang. Tiba-tiba orang ini langsung dijauhi atau dianggap bisbi dan semacamnya. Jika benar seperti yang kamu tanyakan tidak benar. Miskin ini magrur. Orang yang tertipu nggak paham kondisi. Mungkin dia yuhibbul khair. Cuman nggak tahu harus kemana. Dibimbing. Kalau memang bisa untuk dinasehati, diarahkan. Dan seperti yang Syekh Robi sebutkan, awamun nas la yutrokun. Awam ini nggak boleh ditinggalkan. Mereka ladang dakwah buat kita. Kalau enggak, hampir banyak dari mereka menjadi bala tentara ahlul bid'ah. Siapa yang melindungi hizbiin, yang membela-bela ahlul bid'ah? Awam. Karena nggak paham. Makanya tidak dibiarkan merekanya, yang awam ini kini apalagi mungkin baru ngerti, baru semangat belajar agama. Maka kamu arahkan, kamu nasihati baik-baik. Ya pelan-pelan. Nah. Yang penting cintakan kepada dia sunnah. Ayo datang ke sini ngaji ini. Jangan dari awal kamu bertemu, kamu sudah kamu hajar dengan tokoh-tokoh yang mungkin dia kagumi itu sesat orang itu begini begini mubtadik dia begini ya lari dia cintakan kepada dia sunnah ajak ke majelis-majelis ahlu sunnah nah. Alhasil banyak dari mereka akan mau sadar dengan cara yang hikmah. Bagaimana cara meluruskan orang yang mengatakan hati-hati dengan aliran atau ajaran Wahabi? Nah, ini dia ya orang-orang sufi dan ahlul batil pada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala wa dakwah ini dakwah Wahabi benci kepada para wali Allah dan ini ujian tentunya bagi ahlu sunnah ya ditepis dengan cara yang hakim bahwa dakwah kita mengajak orang kembali kepada Quran kepada sunnah begini loh dakwah kita ini ayat, hadis, akhlak, tunjukkan kepada mereka. Nah, sehingga mereka paham kenyataannya tidak seperti yang diisukan oleh tokoh-tokohnya bahwa Wahabi itu begini, Wahabi itu begitu. Nah. Di zaman dahulu pun sebelum ini ya macam-macam dugaan dan tuduhan kepada dakwah yang disebut hasyawiyah, alusunnah, disebut murjiah, disebut begini, disebut mujasimah, dicelal segala macam kelompok-kelompok sesat. Walhasil persenjatailah diri dengan ilmu untuk menepis segala fitnah tersebut. kami dibiayai ortu tidak mau yang mau tidak mau kami nggak bisa nolak di pondok yang banyak didapati subhat dan lemah lembek dalam beragama setiap pagi kami diperdengarkan kajian-kajian ustadz-ustadz yang lembek Ada adakah nasihat yang anda sampaikan kepada kami yang bisa kami ambil manfaat darinya. Nah, ittaqillah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benahi hubunganmu dengan orang tuamu agar mereka tidak salah mengerti agar mereka tidak salah faham, jaga hubungan baik itu dengan mereka tetapi pada prinsipnya kamu tidak benar untuk berada di situ keselamatan agamamu itu segala-galanya lebih berharga dari dunia dan seisinya tetapi hubungan baik dengan orang tua tetap kamu jaga. Urusan biaya gampang. Urusan eh, finansial dan semisalnya. wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah pasti Allah berikan jalan keluar baginya. Yang penting sikap kamu menjaga hubungan dengan orang tuamu tidak berarti kamu mengorbankan agama dan manhajmu terus-menerus di tempat fitnah dan syubuhat. Menjauhlah dan tinggalkan tempat itu. Dalam rangka membendung paham komunis di kalangan masyarakat apa boleh berdakwah bersama dengan golongan paham Islam yang lain guna tujuan tersebut di atas tidak boleh nah, para ulama kita telah mengingatkan jauh-jauh hari Imam Ahmad salah satu yang berkata la taghtar atau la ta'khudhu min ahlil kalam atau min ahlil bidah wa in zabbu anis sunnah jangan kamu ambil dari ahlil kalam atau ahlil bidah beliau sebutkan walaupun mereka menampakkan pembelaan kepada sunnah tapi mereka pada diri mereka ahlul kalam Ahlul bid'ah. Fala yu'tamanun. Termasuk orang yang tidak bisa diberi amanat. Tidak bisa kamu percaya. Salah satu yang ulama sebutkan. Al-mubtadi' yaruddu alal mubtadi' dia sendiri pada dirinya mubtadi membantah mubtadi yang lain atau orang kufar la yutamanun tidak bisa diberi kepercayaan. Dan tidak bisa fitnah-fitnah yang terjadi dihadapi kecuali dengan cara salafi. Dengan cara ahlu sunnah. Dengan manhaj yang benar. Tidak membuat kita kemudian buta. Berjalan dengan siapapun asal tujuannya sama memerangi komunis. Lah. Tidak demikian. Kebatilan tidak bisa dihadapi dengan cara yang batil dengan cara yang hak. Dalam sejarah Ibnu Kathir sebutkan terjadi di masa khilafah Ubaidiyah, Ubaidiyah Batiniyah. Kejam dan pengis luar biasa kepada kaum muslimin Walhasil kaum muslimin di saat itu betul-betul tertekan dan terdolimi sangat. Fatimiyah, Ubaidiyah. Al-Muhim, sampai muncul gerakan Yazid yang dia ini backgroundnya Khawarij dan menentang Bani Ubaid melawan dan dia punya kekuasaan, punya pasukan, punya ini. Beberapa dari ahlu sunnah tersimpati kepadanya. Nah, melawan mereka anggap mendinglah khawarij sehingga bersatu bersamanya guna menghadapi Bani Ubaid. Nah, berhasil dengan adanya kesepakatan ini itu kami siap berperang berjihad di belakang menghadapi batiniah ini. Terjadi peperangan. Yazid menyampaikan kepada pasukannya, kalau sudah perang berkecamuk, puncak-puncaknya perang, kalian mundur. Teratur. Mundur dari medan perang, artinya dengan bahasa lain jadikan ahlu sunnah ini umpan untuk Bani Ubaid biar diberangus habis dan terjadi ratusan atau bahkan ribuan korban dari kaum muslimin dari ahlu sunnah terbunuh di masa itu hobi nah, begitu ada kesempatan dia manfaatkan untuk melampiaskan permusuhannya kepada ahlu sunnah. Khawarij. Menganggap kufar ahlu sunnah. Nah. Dan itu sejarah. Makanya nggak bisa kamu percaya selain ahlu sunnah. Walaupun mereka mungkin berbuat. Yang ini, yang itu, bantah komunis, ini, itu, fulan, fulan, fulan. Banyak. tetapi langkah dan jalanmu hendaklah sesuai dengan sunnah. Siapa Hasan al-Banna? Tadi sebagainya telah kita sebutkan. Wa illa dia tokoh sufi yang beraliran tariqah hasofiyah bayat kepada imam atau tarekat tersebut dan rutin dia kunjungi kuburan syekh tarekatnya di setiap hari ini begitu. Sebagaimana dia sebutkan dalam biografi diri Hasan Al-Banna. Nah. Bagaimana jika kita membaca karya Hasan al-Banna? Nggak boleh. Seperti Syamil Quran. Alhamdulillah yang jauh lebih baik dari itu banyak. Dari karya para ulama sunnah. Syekh Sa'di rahimahullah ringkas padat bahkan menjadi ringkasan dari kitab-kitab tafsir yang ada dari para ulama sunnah yang sebelumnya. Itu tentang Hasan al-Banna. Pemahamannya seperti yang kamu dengar tadi seperti apa? Bagaimana mendakwai hikmah kepada orang tua yang senang hutang di bank Padahal sudah tahu hukumnya, namun beliau beralasan bahwa kondisinya darurat. Ya, miskin. Nggak tahu pentingnya syariat. Ya, karena kejahilan tentunya. Yang jelas kamu dakwai. Anak berdakwah kepada an orang tua. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Azar. Dengan baik. Dengan ilmu. Dengan akhlak Jangan terkesan menggurui. Jangan terkesan kamu bodoh-bodohi orang tuamu. Bapak ini nggak ngerti sunnah begini pak. Sampean itu mah nggak pernah belajar. Ya jangan. Sebutkan dengan hikmah. Pak tidak boleh pak haram. Allah bilang begini ayat, hadis begini begini. Posisikan diri kamu lebih rendah dari beliau. Karena itu orang tuamu dakwah tetap kamu sampaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Kadang karena kejahilan dan hawa nafsu, mereka lakukan kemungkaran-kemungkaran tertentu. Al-Muhim, bersabarlah. Jangan konfrontasi dengan orang tuamu. Tabrakan langsung. Apalagi sampai bentak-bentakan, sampai ngotot-ngototan. Nah, ya, orang tuamu. Hanya mereka tambah nggak percaya kepadamu. Oh ternyata begini salafin ngaji agama berani sama orang tuanya nggak ada sopan santunnya orang Jawa bilang nggak ada unggah ungguhnya dijaga yang semacam ini penting penting Intinya tetap kamu sampaikan dengan ilmu, dengan bijak, dengan arif. Akhlak dijaga. Apakah kuatnya manhat seorang dai, seorang ustadz itu ditandai dengan sikap keras dan sering marah dalam berdakwah? Ya enggak. Ada apa marah-marah? Atau tegas. Tidak identik dengan marah. Tidak identik dengan keras. Tegas. Abu Bakar Siddiq itu orangnya lunak sekali hatinya. Gak bisa. Radiyallahu an. Dengar ayat sedikit beliau menangis. Lunak sekali hati Abu Bakar. Tapi begitu menghadapi murtadin, bagikan gunung yang begitu kekar. Tegas beliau. Bahkan Umar pun radhiyallahu an sempat memperdebatkan beliau. Kif kamu perangi mereka orang mengatakan la ilaha illallah. Seperti antum tahu. Sampai pada akhirnya Umar pun nurut dan yakin bahwa Abu Bakarlah yang benar. Tegas tidak tergoyahkan oleh syubhat dan godaan-godaan syahwat, harta ini dan yang lain yang mengancam manhajnya dan akidahnya. Cara penyampaian atau retorika orang beda satu dengan yang lain, nggak ada tuntutan harus marah, harus keras suaranya harus begini. Yang penting kamu tegas. Syekh bin Baz rahimahullah, imam Syekhul Islam fi hadaz zaman. Kalau mungkin sebagian antum pernah dengar muhadharah-muhadharahnya. Pelan sekali suaranya. Bahkan mungkin bagi yang tidak terbiasa akan sulit untuk menangkap kata-kata beliau. yang bagi. Nah, orang harus pasang telinga betul apa yang beliau bicarakan, apa yang beliau sampaikan. Bicara dengan menundukkan kepalanya rahimahullah. Nggak ada teriak-teriak, nggak ada marah-marah nggak seperti dai-dai muda yang ambisius Salman Auda, Safar Hawali, Ait Korni, Arifi dan yang walau bicara mimbar. Ini mas orangnya tenang, Syekh bin Utsaimin tenang, tapi tegas Bagaimana beliau membantah, mematahkan syubhat ini itu. Nah, yang dituntut itu ketegasanmu membela dan memperjuangkan al-haq dan ahlul haq membantah menolak segala kebatilan dan ahlul batil kamu nggak dituntut harus seperti fulan, harus seperti fulan. Orang beda-beda cara penyampaiannya, cara gaya bicaranya. Nggak bisa disamaratakan. Maka bukan menjadi tanda marah-marah dan sikap keras yang kamu pertanyakan. Mohon nasihat kepada ikhwan yang terlalu bersemangat dalam hal mengingkari yang dianggapnya kemungkaran terjadi di masyarakat tanpa memperhatikan sisi man mafsada dan madorotnya sehingga dengan tindakan dia bisa memadaratkan dakwah dan bahkan ikhwan yang lain yang di tengah masyarakat tersebut nah, penting ya ikhwan barakallahu fikum uh, orang itu untuk termasuk dari hikmah mempertimbangkan dan melihat kondisi madru yang ada di hadapannya. Apakah orang ini bisa mendengarkan nasihat Apakah orang ini berguna jika kamu bicara padanya? Nah, kamu pertimbangkan segalanya. Jangan sampai apa yang kamu perbuat menjadi bumerang bagi dakwah. Apalagi dengan cara yang tidak berakhlak dengan cara yang tidak terhormat, memungkari yang kamu anggap itu mungkar dari mereka. Siapa yang di hadapanmu ini? Sementara mungkin kebenaran itu sendiri tidak dia tahu bahkan mungkin tanda dia orang yang ngerti agama atau ada iman padanya nggak tampak jelas padanya nah, maka pertimbangkan antara sisi maslahatnya, mafsadahnya, Beda kalau kamu masuk atau menyampaikan dakwah itu dengan lunak kepada mereka dengan rif dengan lemah lembut nah orang subhanallah perlu diambil hatinya Allah pun sebutkan fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidan lan faddu min haulik karena rahmat dari Rabbmu engkau itu lunak kepada mereka lemah lembut jika saja kamu kasar keras hati kepada mereka, orang akan lari darimu. Nah. Al-Muhim Hendaknya kamu selalu memperhitungkan dampak Dari perbuatanmu terhadap dakwah Itu yang Masyai sering ingatkan kepada kita, la tu'ta da'wa min kibalikum. Jangan sampai dakwah itu terpukul karena sebab kamu. Akan jadi perbicaraan, akan jadi ini karena sebab perbuatanmu, sikapmu. Berhati-hatilah. Kadang perlu kesabaran. menghadapi orang yang beraneka ragam bentuk karakter dan pemahaman yang ada pada mereka. Wahakadah. Memang demikian dakwah itu memerlukan basirah menuntut adanya ilmu terus menerus dengan bimbingan para ulama besar dan berat tugas dakwah itu bukan ringan itu menjadi misi utama para nabi dan rasul. Tugas besar. Hasil masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya memberi dan menyuguhkan untuk kebaikan dakwah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk kebaikan dan kemaslahatan dakwah kita. Waffaqana waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.